Kita kembali melanjutkan kajian seputar Al-Udhiyah Sebelumnya penting untuk disebutkan beberapa amalan yang disyariatkan pada 10 hari pertama bulan hijjah, Sempat diisyaratkan bahwa di antara amalan yang disyariatkan pada hari-hari ini terkhusus bagi yang berkehendak atau telah berniat melakukan dhabhul udhiyah penyembelihan kurban, hewan kurban adalah dilarangnya untuk memotong kuku, rambut kepala, kumis dan yang semisalnya. Karena hadis yang ma'ruf dalam hal ini, "Idza dakhala al-'ashru fala yamassanna ay man arada an yudhhi fala yamassanna min dhufrihi au sya'rihi au basharihi syai'a jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah maka bagi barang siapa yang berniat berkehendak menyembelih kurban maka hendaknya tidak memotong rambutnya atau kukunya atau bagian dari kulitnya nah sedikit pun. Di antara yang sering ditanyakan apa hukum permasalahan ini? Sebagian ulama menyatakan makruh untuk dipotong, sebagiannya menyatakan haram. Masing-masingnya menyebutkan adillah. Wallahu taala alam. Yang lebih saya yakini bahwa Al-asl fin nahi annahu litahrim. Hukum asal dalil yang berredaksi larangan adalah haram. Sehingga dengan itu barang siapa yang memotong kukunya dengan sengaja bagi yang ingin menyembelih seekor hewan kor atau menyembelih hewan korban maka dia berdosa bagi yang sengaja. Nah, pertanyaan berikutnya, bagi yang sengaja melakukan, apakah ada kafarah? Jawabannya tidak ada kafarah selain dia harus bertaubat kepada Allah, beristighfar atas pelanggaran yang dia lakukan. Pertanyaan ketiga terkait dengan permasalahan ini, apakah keluarga dari seorang yang hendak menyembelih korban juga dilarang memotong kuku dan seterusnya, anak-anaknya, istrinya, atau kalau di rumah itu ada orang tua yang di bawah nafkah dia. Apakah juga berlaku dilarang atas mereka untuk memotong kuku dan yang semisalnya? Jawabannya tidak. Hukum ini hanya berlaku bagi man arada ayyudhahi. Bagi barang siapa yang ingin menyembelih hewan kurban. Nah, Apakah hukum yang keempat? Hukum ini hanya berlaku apabila hewan kurban itu sudah berhasil dibeli atau dia telah punya, mungkin karena dia beternak sejak sebelumnya ataukah cukup dengan sebatas niat azm keinginan dan kehendak jawabannya adalah yang kedua atau yang terakhir yaitu sebatas niat yang sungguh-sungguh memang berniat walaupun dia baru berhasil membeli hewan kurban pada hari ke-8 misalkan atau hari ke-9 Zulhijjah maka sejak awal pertama, hari pertama bulan Dhul Hijjah dia telah dilarang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan sebelum pindah masalah lain? Naam. Nah, terkait dengan amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah ini, apakah disyariatkan atau disunnahkan melakukan saum selama 9 hari ataukah hanya pada hari ke-9 saja? Ataukah melakukan saum-saum yang memang di uh, disyariatkan dan dicontohkan. Misalnya dia punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Ya. Atau walaupun tidak memiliki kebiasaan puasa Senin Kemis, tetapi begitu masuk 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah dia sengaja berpuasa hari Senin dan hari Kemis. Senin lagi, nah demikian. Atau puasa Dawud. Nah, Ataukah boleh berpuasa sejak tanggal pertama dengan niatan berpuasa 10 hari pertama Dhul Hijjah? Kalau kita mulai kemarin di negeri kita hari Jumat. Jumat berpuasa, Sabtu, Ahad, Senin, terus hingga tanggal 9 Dhul Hijjah. Jumhur ulama membolehkan hal ini. Jumhur ulama <coughs> membolehkan berpuasa sejak hari pertama bulan Dhul Hijjah hingga hari ke-9. Nah, dinukil dari banyak sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sahabat-sahabat Nabi dinukilkan tentang bolehnya amalan ini. Begitu juga dari aimatut tabi'in. Mereka melakukan dan membolehkan hal ini. Dan a'immah sesudah mereka banyak sekali yang membolehkan di masa ini Syekh Ibn Utsaimin, Ibn Baz, Nam, Syekh Shalal Fauzan, Lajnatud Daimah membolehkan berpuasa sejak tanggal 1 Dzulhijjah bersambung hingga tanggal 9 Dzulhijjah. Nah. Ada riwayat hadis mauquf dari Aisyah radhiyallahu anha, tetapi jika sahih bisa dianggap sebagai atau dinilai sebagai hadis yang mau yang marfu'. Qala mar qalat ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumul ashra qat. Aku belum pernah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa khusus pada 10 hari Dzulhijjah. Sejak tanggal 1 hingga eh, akhir atau tanggal 9 Hijjah. Asar ini dilemahkan oleh sebagian ulama. Namun jika sahih ditakwil bahwa bisa saja Aisyah tidak tahu bahwa ternyata Rasulullah berpuasa. Bisa saja Aisyah tidak tahu karena Rasulullah SAW bisa saja pada waktu itu eh, saat berpuasa tanggal 1, 2 hingga 8 misalkan atau 9 ya, e, tidak pada giliran Aisyah radhiyallahu anha. Giliran istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa takwil lainnya wallahu alam bisawab jika hadis ini sahih. Jika hadis ini sahih walaupun dia mauquf secara sanad min qauli Aisyah radhiyallahu anha maka dia berhukum marfu ya, hukumnya marfu dan sekali lagi jika sahih maka itu dalil kuat untuk dikatakan atau bagi para ulama yang berpendapat tidak disunnahkan atau tidak disyariatkan berpuasa sembilan hari penuh tetapi dilakukan puasa yang memang disunnahkan walaupun di luar sepuluh hari pertama Dhul Hijjah, puasa Dawud, puasa Senin Kemis misalkan. Ya. Barakallahu fikum. Nah, tapi ala kulli hal kita sudah tahu bahwa banyak dari kalangan sahabah membolehkan. A'immatut tabi'in juga banyak sekali yang membolehkan. Atba'ut tabi'in, a'immatul arba'ah dan dan yang lainnya. Maka e, sulit bagi kita menyelisihi mereka. Nah, Walaupun tidak ada dalil yang tegas tentunya mereka as-salaf a'lam lebih tahu dan lebih berilmu dibandingkan kita. Maka kita mengikuti uh, fatwa mereka akwal mereka barakallahu fikum yakni kesimpulannya boleh melakukan puasa pada 10 hari pertama yakni sejak 1 Dzulhijjah hingga saum yomi Arafah 9 Dzulhijjah wallahu a'lam. Lalu bagaimana jika puasa Hijjah jatuh pada hari Sabtu? Kemungkinannya tahun ini jatuh pada hari Sabtu di negeri kita. Kalau di Saudi Arabia jatuh pada hari Jum'ah. Sementara di situ ada hadis yang melarang berpuasa pada hari Sabtu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Walaupun banyak muhaddisin yang mendhaifkannya. Syekh bin Bas menganggap hadis ini dhaif, Syekh bin Utsaimin, Lajnatul Daimah menganggap hadis ini dhaif, wa Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah juga memposisikan hadis ini sebagai hadis yang dhaif dan a'immal mutaqaddimin juga. Bahkan al lajnatul Daimah menganggap bahwa pada matanya ada kemungkaran karena menyelisihi hadis-hadis sahih yang lainnya. Nah, dari keumuman e, berpuasa seperti berpuasa pada e, puasa Dawud, ya, sehari puasa sehari tidak, yang tentunya dalam salah satu pekannya akan jatuh pada hari Sabtu. Begitu juga saum tiga hari pada setiap bulan, saum tiga hari pada setiap bulan, ya, 13, 14, 15 hijriah uh, setiap bulannya pasti ada di antaranya yang jatuh pada hari Sabtu. Tidak dinukilkan dari sahabat Nabi bahwa mereka berhenti dari berpuasa Iyamul Bid karena salah satunya berbenturan dengan hari Sabtu. Atau sengaja tidak berpuasa Saum Dawud karena berbenturan dengan hari Sabtu. Nah, atas dasar itu ulama tetap menganggap bahwa boleh. Apalagi kata beliau keumuman hadis ini jika sahih keumuman hadis larangan berpuasa pada hari Sabtu jika hadis itu dianggap sah maka dikhususkan keumumannya dengan hadis-hadis lain yang membolehkan berpuasa pada atau walaupun pada hari Sabtu. Nah, begitu juga hari Jumat. Nah, Rasulullah melarang berpuasa hari Jumat illa ayyasuma yauman qablahu atau yauman ba'dahu. Larangan berpuasa hari Jumat kecuali apabila dia menyertai hari Jumat itu dengan puasa sehari sebelumnya yaitu hari Kamis dan puasa sesudahnya yaitu hari Sabtu, maka boleh Kamis Jumat atau Jumat Sabtu atau Kamis Jumat Sabtu, boleh kata Nabi alaihi salatu wasallam. Hadis ini sahih. Nah, berlawanan dengan hadis larangan berpuasa pada hari Sabtu. Di antara bentuk takwil terhadap hadis larangan berpuasa pada hari Sabtu kalau dianggap sahih adalah yaitu dilarang mengkhususkan puasa untuk hari Sabtu. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Nah. Thank Bagaimana apabila ada seseorang memiliki niat ya, untuk menyembelih hewan kurban, akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk membeli hewan kurban. Apakah dia terkenai hukum maksudnya hukum larangan memotong kuku dan seterusnya? Lah, tidak terkenai hukum. Ya, itu bukan niat namanya, cita-cita. Cita-cita ya. bukan niat. Niat itu memang dia ada kemampuan ya. Kemudian memang berniat untuk menyembelih hewan kurban dengan rincian yang tadi sudah disebutkan. Nah, barakallahu fiik. Bolehkah membagi daging hewan kurban dalam keadaan telah dimasak? Boleh. Dibagi mentah boleh, dibagi dalam bentuk telah dimasak dalam bentuk masakan tertentu kemudian diundang ya, fukara wal masakin boleh dilakukan yang pertama ataupun yang kedua. Hukum menjual kulit hewan kurban kalau yang menjual adalah al-mudhahi si penyembelih hewan kurban, yakni pemilik hewan kurban, al-mudhahi itu bukan tukang sembelihnya, tetapi yang memang memiliki hewan kurban itu, baik menyembelih dia secara langsung ataupun diwakilkan kepada orang lain. Kalau dia yang menjual dan kembali uangnya untuk dirinya, tidak boleh, haram hukumnya atau menjual hewan kurba, uh, eh, uh, eh, kulit dari hewan kurbannya kemudian digunakan untuk memberikan ongkos ongkos penyembelihan kepada al-jazir. Al-jazir itu tukang sembelih. Ini juga tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Penyembelih hewan kurban diberikan dari uang tersendiri. Tidak boleh dari bagian dari hewan kurban itu sebagai bentuk upah. Nah, kalau sekarang pertanyaannya, bolehkah kalau yang menjual eh, kulit hewan kurban tadi adalah panitia, penyelenggara, penyembelihan. Di negeri kita kan ada panitia-panitia, penyelenggara. Apakah boleh kalau yang menjual kulit hewan kurban tersebut adalah panitia? Jawabannya bisa boleh, bisa tidak boleh. Tergantung setelah dijual untuk apa. Kalau tujuannya dijual untuk membeli alat-alat e, penyembelihan seperti pisaunya, kemudian memberi ongkos kepada eh, pihak-pihak e, yang terlibat membantu proses penyembelihan hewan kurban, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sekali lagi saya ulangi kalau panitia menjual hasil penjualannya itu untuk membiayai proses penyembelihan baik dengan untuk membeli tendanya atau untuk membeli pisaunya atau untuk e, memberi ongkos kepada pihak yang bertawun baik yang menyembelih atau yang nguliti ataupun yang memotong-motong dagingnya ya maka tidak boleh karena maslahah atau hasil dari penjualan kulit itu kembali sebagiannya kepada siapa? Kepada pemilik hewan kurban, entah 10 persennya, entah 5 persennya atau 2 persennya. Nah, misalkan kulit itu terjual dengan harga 50 ribu. Sementara biaya e, pengurusan e, penyembelihan membutuhkan biaya 1 juta yang disembelih di sana milik kurang lebih eh, uh, 50 orang. Berarti satu orang kena berapa? 20 ribu. Diambilkan dari hasil penjualan kulit. Nah, maka ini juga tidak boleh. Nah, sekali lagi kepada panitia yang terbiasa mengurusi penyembelihan hewan kurban, hendaknya waspada. Bagaimana caranya? Ya diminta langsung dari siapa? para pemilih hewan kurban. Ya. Kalau ada yang mau bersodakoh dari pihak lain silahkan. Tapi hewan kurban afwan ya akhi kalau mau menyembelih sini uh, ditambah biaya 20 ribu. Untuk apa ya, ya akhi? Ya untuk membeli pisau, untuk uh, beli tendanya, untuk membuatkan kopi dan teh. Ya, orang yang memotong dan menyembelihnya membaginya mulai pagi hingga siang, makannya mereka untuk beli berasnya dan yang lainnya. Nah, Tambah misalkan 20 ribu, 30 ribu terserah tergantung e, kebijakan panitia. Tergantung kebijakan panitia barakallahu fikum. Tetapi sekali lagi tidak boleh diambil dari apa? Hasil penjualan kulit. Nah, kapan boleh panitia menjual kulit tersebut? Apabila hasil dari penjualan kulit tadi tidak kembali sedikit pun mau apalagi banyak kepada siapa? Pemilik hewan kurban. Baik kembali secara langsung ini hasil penjualan kulit Anda, kulit kambing atau kulit sapi yang Anda sembelih. Ini uangnya. Ini jelas nggak boleh. Atau seperti tadi yang saya gambarkan. Ya. Kembalinya kepada kepentingan pemilik hewan kurban. Ini juga tidak boleh barakallahu fikum. Nah, tapi kalau dijual untuk misalkan e, disodakohkan uangnya ya oleh panitia atau kemudian dibelikan seekor kambing ya dikumpulkan dibelikan seekor kambing untuk dibagikan lagi kepada uh, eh, fukoro bukan sebagai hewan kurban tetapi sebagai apa sodako, nah sebatas ini boleh nah barakallahu fikum lalu kalau seandainya hasil penjualan dag, uh, kulit Eh, hewan korban tersebut dikumpulkan untuk mendanai pembangunan masjid. Ada sebuah masjid ingin dibangun di daerah tertentu, kemudian hasil penjualan kulit misalkan 3 juta, 4 juta disumbangkan untuk pembangunan masjid. Boleh apa tidak? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Barakallahu fiikum. Naam. Bolehkah memberikan memberi daging hewan kurban kepada panitia? Dirinci. Kalau maksudnya adalah memberi sebagian dari daging hewan kurban kepada panitia sebagai bentuk ongkos jerih payah panitia, maka tidak boleh. Tapi kalau diberikan sebagai sodakoh ya, atau hadiah, sodakoh karena fukoro atau masakin panitianya, hadiah karena pada sebagiannya itu orang-orang mampu ya atau sebagiannya itu termasuk ahlul bait tidak boleh menerima sodakoh bolehnya hanya menerima apa hadiah tidak boleh menerima zakat nah, karena ahlul bait dari keturunan Rasulullah SAW atau Bani Hashim dari keturunan Bani Hashim nah maka boleh diberikan sebagai bentuk hadiah kepada panitia bukan sebagai ongkos jerih payah Nah, barakallahu fikum. Nah, apakah boleh ongkos atau biaya penyembelihan ya, ongkos si penyembelih, peralatannya dan yang lainnya dibebankan kepada pemilik korban? Nah, boleh. Dibebankan kepada pemilik korban, Karena ketika Rasulullah SAW disebutkan tentang al-jazir, ya, si yang membantu menyembelihkan itu Rasul menyatakan inna nu'ti min indina. Jangan dimasukkan dalam hewan kurban tetapi kami akan memberinya sendiri dari sisi kami sendiri akan memberikan kepada dia ongkosnya. Nah, barakallahu fikum. Dari sini diambil kesimpulan boleh bagi seorang untuk mencari penghasilan dari menyembelih hewan kurban mubah. Tapi kalau dia mau berbuat karena Allah Ya, ini orang semua pada menyembelih, membeli hewan kurban, mengeluarkan uangnya untuk takarrub kepada Allah. Masa saya mau mengambil hasil dari ini? Ya. Masa saya akan meminta ongkos? Ini seorang yang punya sifat al-wara. Ya, punya harga diri. Nah, barakallahu fikum. Apabila ada seorang anak ingin berkorban Tetapi uang pembelian hewan kurban itu hasil pemberian dari ayahnya atau orang tuanya Apakah anak tersebut juga berlaku baginya larangan memotong kuku, rambut dan yang lainnya? Nah, berlaku Misalkan di antara tulab ada yang diberi oleh orang ayahnya ya uh, uang untuk membeli hewan kurban dipotong di ma'had misalkan maka berlaku hukum itu bagi dia. Dilarang memotong kuku dan yang lainnya tadi. Nah, bulu ketiak dan seterusnya. Nah, kumis ya dilarang. Atau ada kulit ya diginikan kulit kaki itu juga nggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang penting diingatkan pada 10 hari pertama ini disunnahkan bertakbir dengan bentuk takbir mutlak karena takbir terbagi menjadi dua, at-takbir al-mutlaq dengan at-takbir al-muqayyad. at al muqayyad yaitu takbir yang terbatas atau terikat dengan waktu tertentu, tempat tertentu dan bilangan tertentu. Itu takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak itu adalah takbir yang tidak terbatasi oleh waktu tertentu ataupun tempat tertentu dan bilangan tertentu terkait dengan permasalahan e, eh, 10 hari pertama ini takbir muqayyad atau takbir mutlak yang dimaksud adalah takbir yang diucapkan sejak hari pertama Dhul Hijjah sampai e, Idul Adha. Nah, sampai berakhir pada terbenamnya matahari di hari tasyrik terbenamnya matahari di hari tasyrik terakhir tanggal 13 Hijjah Dilakukannya di mana? Di rumah, di jalan, di masjid, di kelas, selama tidak mengganggu. Dengan mengangkat suara. Anda melihat di mahat kita dan keumuman salafiyin apalagi awam, sunnah ini tidak diterapkan. Jarang yang mengamalkan sunnah ini. Kalau sebuah sunnah sudah tidak diterapkan di tengah-tengah talabatul ilm, dia akan menjadi asing di keumuman muslimin bahkan beberapa tahun kemudian kalau pembahasan seperti ini jarang dibahas lagi akan kembali asing dulu kepada kebanyakan kita asing bertakbir sejak tanggal 1 Dhul Hijjah tahunya takbir itu imam malam hari raya atau pagi hari menuju masjid atau menuju musola tetapi ketika kita belajar, membaca keterangan ulama, ternyata kita dapati ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ala'imma imas, seterusnya menekankan takbir al-mutlak dimulai sejak tanggal 1 hijjah, Malam hari, siang hari, pagi hari, sore hari, ketika duduk di masjid, ketika ada di kelas, ketika berjalan di pasar dan seterusnya. Abdullah bin Umar, begitu juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, mereka sengaja kadang-kadang datang ke pasar untuk bertakbir mengingatkan yang ada di pasar untuk bertakbir pada 10 hari pertama hijjah. Sekali lagi ya talabatul ilm amalkan sunnah. Kalau sunnah sudah asing di talabatul ilm, ya, maka akan asing seterusnya. Anda sudah menyampaikan di antara sunnah ba'da salawat raf'u as sawti bil azkar. Banyak talabatul ilm kudama wal judud tidak mengamalkan hadis sunnah. Imma dia tidak mengamalkan sunnah yang mulia ini karena lam yatabayyan lahu ad-dalil atau dia punya Qaul akhir rajih endahu, ada syai akhir ini perkara lain. Tapi kalau dia tahu, sudah mendengar fatwa ulama wal ahadith, tetapi dia tidak amalkan, maka sunnah ini akan menjadi asing baina talabatil ilm fadlan anil awam, lebih-lebih dari awam. Begitu juga takdir di 10 hari pertama Dzulhijjah. Kalau antum talabatul ilm tidak mengamalkannya dalam keadaan sudah mendengar dalil-dalil, hujjah, fatwa ulama, maka satu akan menjadi asing fima bainakum dan asing di kalangan muslimin plus juga Allah nggak barokahi ilmu kita. Nah, barakallahu fikum. Sekali lagi diamalkan sunnah-sunnah yang sudah kita ketahui. Nah, disebutkan dalam hadis bahwa dilarang bagi yang hendak berkorban menyembelih hewan kurban untuk memotong kulitnya. Pertanyaannya, kalau memotong e, mata ikan, tahu mata ikan ada di kaki ya, telapak kaki sering muncul atau benjolan-benjolan lainnya yang muncul sejenis penyakit kulit, apakah termasuk yang dilarang? Jika jawabannya, jika hal-hal tersebut tidak mengganggu pada saat itu, maka jangan dipotong. Jika hal-hal tersebut tidak mengganggu dia berjalan, tidak sakit karenanya, ya, maka jangan dipotong. Tapi apabila mengganggu pada saat itu, mengganggu berjalannya dia, mengganggu duduknya dan seterusnya, maka yang seperti ini boleh dipotong karena itu mengganggu dan terhitung sebagai penyakit. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan, jika ada seorang pada awal masuknya bulan Dhul Hijjah, dia tidak berniat untuk menyembelih hewan korban karena dia tidak mampu. Namun bersama, kemudian karena itu dia memotong kukunya dan seterusnya. Nah, lalu berjalan waktu di tengah bulan eh, beberapa hari berjalan bulan Dhul Hijjah, dia mendapatkan rezeki dan berniat untuk menyembelih hewan korban Apa yang harus dia lakukan? Jawabannya berhenti sejak itu juga. Dia sudah punya uang, ingin atau mampu membeli hewan kurban dan berniat, maka sejak itu dia berhenti dan tidak lagi memotong kukunya dan seterusnya. Nah, yang telah lalu tidak terhitung. Barakallahu fikum. Bolehkah bagi seorang anak yang telah bekerja dan memiliki kemampuan untuk berkorban sendiri meskipun ayahnya juga berkorban untuk keluarganya boleh kita misalkan ayah kita di rumah ya e, menyembelih hewan kurban kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala antum sebagai talib ilm ada rezeki antum tabung selama setahun uang antum ya nah. dan antum memiliki kemampuan untuk itu silakan. dengan itu pula berlaku hukum tadi Dilarang atas antum untuk memotong kuku dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Masih ada beberapa hukum yang lainnya Insya Allah kita jawab Dalam kesempatan yang lainnya Wassalamualaikum wasallam Atau sebelum itu Nah Al-Muadzin yuadzin na'am, fadl